pula perang Ahzab terjadi pada tahun keempat Hijriyah dan mereka beralasan dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma pada saat Abdullah bin Umar dihadapkan pada peristiwa perang Uhud sementara perang Uhud terjadi pada tahun ketiga dan ketika itu Abdullah bin Umar berusia 14 tahun berusia 14 tahun lalu kemudian ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun yang berikutnya yaitu pada peristiwa perang Ahzab, perang Khandaq, beliau telah berusia 15 tahun. Maka beliau pun diterima untuk ikut serta dalam peristiwa perang Khandaq. Kata Ibn Hazm dan yang bersamanya mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa jarak antara perang Uhud dengan perang Khandaq hanya satu tahun. Yang menunjukkan bahwa dia terjadi pada tahun keempat karena Abdullah bin Umar ditolak ketika beliau berusia 14 tahun. Dan di saat beliau telah berusia 15 tahun maka beliau diterima untuk ikut serta dalam peristiwa perang Khandak 14 15 satu tahun. Ini alasan yang disebutkan oleh Ibn Hazm rahimahullahu taala. Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa Khandak terjadi pada tahun kelima. Sebab pada tahun keempat sempat terjadi perjanjian untuk bertemu kembali antara kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan Abu Sufyan bertemu di Badar dan Abu Sufyan bersama dengan pasukannya ketika itu mereka sempat keluar namun kemudian kembali disebabkan karena klik yang menimpa mereka sehingga pada tahun tersebut tidak terjadi pertempuran. Tahun setahun setelah perang Uhud. Nanti pada tahun yang berikutnya barulah terjadi perang Khandaq. Menunjukkan bahwa itu terjadi pada tahun kelima Hijriyah. Lalu bagaimana dengan hadis Abdullah bin Umar yang disebutkan oleh para ulama yang berpendapat bahwa perang Khandaq terjadi pada tahun keempat. Maka ini yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau berkata rahimahullah taala qultu aku mengatakan hadzal hadits mukharrajun fi sahihain. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua sahihnya. Yani dalam hal riwayat hadis ini betul, hadis ini sahih. Tentang peristiwa Abdullah bin Umar yang ditolak ketika beliau hendak mengikuti perang Uhud dan diterima setelah mengikuti eh, diterima setelah beliau berusia 15 tahun setahun setelahnya kata beliau walaysa yadullu ala badda'a dalam riwayat ini tidak ada dalil yang menunjukkan apa yang disebutkan oleh Ibn Hazm bahwa perang Khandaq terjadi pada tahun keempat. لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سنة jadi yang dimaksud kata beliau kata Ibn Kathir bahwa yang menjadi sebab diperbolehkannya seseorang mengikuti peperangan ketika itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila seorang telah berusia 15 tahun apabila telah berusia 15 tahun. Kalau seorang telah berusia 15 tahun maksudnya 15 tahun ke atas silahkan ikut peperangan. Tapi kalau di bawah 15 tahun, 14, 13, 12 maka ini tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau 15 ke atas silahkan. Jadi batasan umur yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti peperangan 15 tahun. Fakana la yujizu man lam yablugha. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan tidak mengizinkan seorang mengikuti peperangan orang yang belum mencapai usia 15 tahun itu. Waman balaghaha ajaza. Siapa yang telah mencapai usia itu 15 tahun maka Nabi membolehkan. Falamma lam yakun Ibnu Umar yauma Uhudin mimman balaghaha lam yujizhu. Maka ketika Abdullah bin Umar pada peristiwa perang Uhud beliau belum termasuk orang yang mencapai usia 15 tahun. Ketika itu masih 14 tahun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membolehkan. 14 tahun tidak boleh tidak boleh ikut peperangan walamma kana qad yawm al khandaqi ajazah dan tatkala beliau telah mencapai usia tersebut yang menjadi batasan minimal batasan usia minimal diperbolehkannya seorang mengikuti peperangan 15 tahun dan itu terjadi pada peristiwa perang Khandaq ajazahu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, membolehkan. وليس ينفي هذا أن يكون قد زاد عليها سنة أو سنتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك dan ini tidaklah menafikan usia seseorang mungkin lebih dari 15 tahun lebih setahun, lebih dua tahun atau lebih tiga tahun atau lebih dari itu faka'annahu qala Seakan-akan beliau mengatakan, yakni Ibnu Umar, "Uridtu alaihi yaumil khandaq wa ana balighun aw min abna'il harbi." Bahwa uh, telah ditawarkan kepadaku ya, artinya aku menawarkan diri untuk mengikuti peristiwa perang Khandaq dan aku telah balik dan atau aku termasuk di antara orang yang telah pantas mengikuti peperangan maka dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud oleh al hafiz Mukathir ketika Ibnu Umar mengatakan aku ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Uhud ketika aku berusia 14 tahun. Iya, 14 tahun ketika itu. Artinya belum balik. Belum sampai kepada batasan usia minimal diperbolehkannya mengikuti peperangan. Lalu kata beliau dan kemudian diperlihatkan kepadaku ya yakni terjadi peperangan Khandaq dan aku menawarkan diri untuk ikut dalam peperangan maka dan aku ketika itu telah berusia 15 tahun maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam membolehkan aku bukan yang dimaksud oleh Ibnu Umar bahwa beliau berusia 15 tahun persis tidak namun yang hendak beliau jelaskan dari ucapan beliau bahwa aku telah pantas ikut peperangan, aku telah balik karena sudah mencapai batasan usia minimal 15 tahun. Bukan yang dimaksud bahwa usia Ibnu Umar 15 tahun pas ketika itu. Namun yang beliau maksudkan di sini bahwa aku telah mencapai usia itu. Tapi usia tepatnya mungkin lebih dari itu 16, 17, 18 atau bahkan mungkin lebih. Yang jelas Abdullah bin Umar menyebutkan, aku telah mencapai usia 15 tahun, yaitu aku telah mencapai usia yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan itu sebagai batas minimal usia diperbolehkannya mengikuti peperangan. Jadi ini yang dimaksud uh, oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ini kemungkinan yang pertama. Dan ini yang dikuatkan oleh uh, Ibnu Katsir rahimahullah. Waqad qila ada pendapat yang mengatakan innahu kana yaum Uhud fi awal rabi'ata asyarah min umrih. Ada yang mengatakan bahwa pada peristiwa perang Uhud adalah merupakan uh, saat atau waktu di mana Abdullah bin Umar baru memasuki usia 14 tahun. Awal 14 tahun, Yani di awal-awal 14 tahun. Wa yaumul khandaq fi akhiril khamisata asyara. Sedangkan beliau mengikuti perang Khandaq pada akhir di usia beliau 15 tahun. Artinya sudah beranjak ke 16 tahun. Sudah beranjak ke 16 tahun. Sehingga pada akhirnya dua tahun yang menjadi jarak antara perang Uhud dengan perang Khandaq. Perang Uhud pada tahun ketiga, perang Khandaq pada tahun kelima. Nah pada peristiwa perang Uhud kata beliau, ya ini sebagian para ulama menakwilkan itu di saat Abdullah bin Umar masih di awal 14 tahunnya. Namun pada perang Khandaq di akhir tahun usia beliau 15. Namun kata Ibnu Katsir rahimahullah taala wa fi hadza nazar dan ini perlu penelitian. Ya. Perlu alasan yang kuat untuk menerangkan hal tersebut. Wal awwalu aqwa fi nadhari liman am'ana wa ansaf. Alasan yang pertama itu lebih kuat dalam pandangan bagi seorang yang benar-benar insaf dan memperhatikannya. Wallahu a'lam. Intinya dan itu yang sahih insyaallah taala apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa perang Khandaq terjadi pada tahun kelima bukan pada tahun keempat seperti yang disangka oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Adapun penyebutan uh, eh, 15 saya berusia 15 tahun yang dimaksud bukan pas 15 tahun. Namun beliau hendak menyebutkan bahwa saya telah berusia dengan usia yang telah pantas untuk mengikuti peperangan karena saya telah mencapai usia balik. Sudah lima, di atas 15 tahun. Wallahu taala a'lamu bissawab. Lalu berkata Ibnu Katsir rahimahullah wa kana sababu ghazwatil khandaq adna nafaran min yahudi bani nadir الذين أجلاهم أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر كما قدمنا Adapun sebab terjadinya peristiwa perang Khandaq ketika ada sekelompok orang Yahudi dari kabilah Banu Nadir sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa kabilah-kabilah yang ada di, di, di Madinah ya ada tiga kabilah yang besar kabilah Banu Nadir Banu Qainuqa dan Banu Quraidah Adapun Bani Nadir yang hendak membatalkan perjanjian damai bersama dengan kaum muslimin yang telah kita jelaskan sebelumnya ya yang akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir mereka meninggalkan Madinah maka mereka menetap di Khaybar dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ini peristiwa Banu Nadir maka mereka pun diusir dan mereka menetap di daerah yang disebut Khaybar. Di daerah yang disebut Khaybar. Maka orang-orang Yahudi ini tidak tinggal diam. Kebencian, kedengkian mereka kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sangat keras. Maka mereka terus berusaha mencari upaya dan menggalang kekuatan untuk uh, membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghilangkan kekuatan kaum muslimin. Maka uh, inilah yang kemudian menjadi sebab meletusnya peristiwa perang Khandaq. Bahwa sekelompok orang dari kalangan Yahudi Banu Nadir yang diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju ke Khaybar kama qaddamna sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya wahum asyrafuhum dan tokoh-tokoh yang yang masyhur di antara mereka yang dianggap mulia di antara mereka seperti Salam bin Abil Huqaiq Salam bin Mishkam Kinanah bin Rabi' wa ghairuhum wa ghairihim dan yang lainnya kharaju ila Quraisy bi Makkah mereka pun keluar menuju ke Quraisy yang tinggal di Makkah. Ya, mereka orang-orang Yahudi ini benar-benar uh, ingin menggalang kekuatan, tidak peduli dari keyakinan apa dia. Maka dia berusaha untuk mendatangi setiap kelompok, setiap kaum yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenci kaum muslimin. Dan mereka mengetahui bahwa Eh, kaum Quraisy al Kufar yang ketiga itu mereka yang dahulu hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka membenci bahkan mereka menjadikan kaum muslimin berhijrah ke Madinah Nabawiyah maka ini mereka manfaatkan maka mereka pun pertama kali mendatangi Quraisy di Makkah para penyembah berhala musyrikin dan mereka tahu bahwa orang-orang Quraisy ketika itu ber, berjalan di atas kebatilan, berjalan di atas kesyirikan. Mereka tahu ini orang-orang Yahudi. Ya. Namun hanya karena ingin uh, mencapai tujuan busuk mereka, maka mereka pun ingin melobi dan ingin menggalang kekuatan meskipun bersama dengan orang-orang yang hmm, berjalan di atas kebatilan. Dan itu mereka ketahui. Mereka tidak peduli. Fa'allabuhum ala harbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mengumpulkannya. Ya, mengumpulkan mereka semua. Allabuhum ya, ta'lib membentuk pasukan. Mengumpulkan jumlah yang besar untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wa'aduhum min anfusihim an-nasra dan mereka menjanjikan ya akan mendapatkan pertolongan fa'ajabuhum maka akhirnya orang-orang Quraisy pun menjawab menyetujui ajakan tersebut thumma kharaju ila Ghatafan lalu mereka keluar menuju Ghatafan fada'auhum fastajabu lahum aidan dan mengajak mereka untuk berkumpul pula untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun ya menjawab panggilan tersebut. Lihat ikhwan. Mereka semua bersatu untuk memerangi al-haq. Tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu bersatu, tapi hati-hati mereka bercerai-berai ahlul batil dalam memerangi al-haq mereka sepakat tidak peduli dari ahlul kitabnya Yahudinya dan al-musyrikin nah ya ini ibaratnya kalau kalau disamakan dengan kondisi yang ada di zaman kita sekarang ini ya tentara sekutu Ya, mereka ini sekutu, bersekutu untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi alat tempur mereka jauh lebih siap dibandingkan kaum muslimin. Dari sisi jumlah mereka jauh lebih besar dibandingkan kaum muslimin, apalagi ini persatuan. Yang ini dari Quraisy, dari Qatafan, dari Yahud. Nah, Wa kharajat Quraisyun wa qaiduhum Abu Sufyan bin Harb. Lalu keluarlah Quraisy yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan bin Harb wa ala Qatafan Uyainah bin Hisn. Adapun yang memimpin Qatafan adalah Uyain bin Hisn. Kulluhum fi nahwi asharati alafi rajul. Mereka kurang lebih berjumlah 10.000 orang. Subhanallah. disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Abi Bakar dan yang lainnya yang mereka semuanya sepakat dalam menceritakan tentang peristiwa perang Khandaq mereka mengatakan innahu kana alladziina hazzabul ahzab nafar al yahud bahwa orang-orang yang membentuk pasukan itu yang akhirnya disebut perang Ahzab karena memang mereka ini bersekutu. Mereka menyatukan berbagai macam kelompok yang membentuknya adalah sekelompok dari kalangan Yahudi. Dari Banu Nadir. Wa minhum di antara mereka Salam bin Abil Huqaiq, Huyay bin Akhtab, An-Nadri, Kinanah bin Abil Huqaiq An-Nadri, Haudah Ibnu Qais Al-Waili, Abu Ammar Al-Waili. Sekelompok dari Banu Nadir. Falamma qadimu ala Quraisy fada'ahum ila harbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu inna sanakunu ma'akum alaihi hatta nasta'silah. Ketika mereka sampai di Makkah bertemu dengan orang-orang Quraisy, maka mereka pun mengajak bangsa Quraisy untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Banu Nadir, kami akan bersama kalian sampai kita berhasil menghancurkan mereka hingga akhirnya yakni membunuh mereka semuanya nastasilah sehingga tidak ada lagi yang tertinggal maka kaum Quraisy mengatakan kepada Yahudi ini mereka berbeda pemikiran sebenarnya Yahudi meskipun kafir tapi mereka ahlul kitab Bahkan mereka mengetahui kebenaran namun mereka sembunyikan. Maka orang-orang Quraisy mengatakan kepada mereka ini, "Ya ma'asyar Yahud, wahai sekalian orang-orang Yahudi, innakum ahlul kitabil awwal wal ilmu bima asbahna nakhtalifu fihi nahnu wa Muhammad." Wahai sekalian orang-orang Yahudi, sesungguhnya kalian ahlu kitab dan ahli ilmu Sementara kami berselisih mengenai Muhammad ini. Antara kami dengan Muhammad. Afadinuna khairun amdinuhu. Mana yang lebih baik agamanya? Apakah agama kami yang menyembah berhala, yang tidak menjadikan sesembahan itu hanya satu, atau keagamanya dia, agamanya Muhammad alaihi salatu wassalam. Qalu apa perkataan orang Yahudi ini? Lihat liciknya kaum Yahudi mereka mengetahui kebenaran, namun mereka tidak ingin menyampaikan kebenaran itu. Kata mereka, "Bal dinukum khairum min dini." Antum aula bil haqqi minhu. Agama kalian lebih bagus daripada agamanya dia. Ya, sekedar untuk mendapatkan dukungan, menyembunyikan al-haq. Oh, agama kalian lebih bagus daripada agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian lebih ber, berhak berjalan di atas kebenaran darinya. Maka mereka inilah yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tentang keadaan mereka. Alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda min ladzina amanu sabila ulaika la'anahumullah ulaika alladziina la'anahumullah Wa may yal'anillah falan tajid lahu nasira. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mereka telah diberikan Alkitab justru berimannya kepada jibit dan tagut. Sampai mengatakan agama mereka lebih baik daripada agamanya Muhammad. Kalian lebih berhak berjalan di atas kebenaran. La haula wala quwwata illa billah. Padahal mereka ini membaca Alkitab mereka mengatakan pada orang-orang kafir bahwa mereka lebih mendapatkan hidayah daripada kaum mukminin. Orang-orang kafir lebih benar jalannya. Kata Allah, mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Siapa yang dilaknat oleh Allah, kalian tidak akan mendapatkan pertolongan baginya. Jadi ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah eh, sebab terjadinya peristiwa perang Khandaq tersebut. Falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimasirihim ilaihi amara muslimin bihafril khandaq. Maka tatkala Rasulullah alaihi salatu wassalam ya, mendengarkan perjalanan mereka menuju ke Madinah maka beliau pun memerintahkan pada kaum muslimin untuk menggali parit maka yang disebut perang Khandaq Ghazwatul Khandaq karena dalam peristiwa perang itulah digalinya parit-parit. Disebut pula Ghazwatul Ahzab, perang Ahzab karena yang memerangi kaum muslimin dari berbagai aliansi. Dari berbagai kelompok. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menggali parit ya itu di eh, daerah utara di daerah utara antara utara dengan dengan eh, barat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menggali parit karena daerah ini adalah merupakan daerah yang terbuka jadi sangat mudah bagi orang-orang yang ingin memasuki kota Madinah melalui jalur ini Berbeda dengan jalur yang lain, sulit karena bukit-bukit yang terjal menyulitkan mereka masuk. Maka pasti mereka akan masuki ini. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menggali parit Yahulu bainal musyrikin wa bainal Madinah yang akan menjadi penghalang antara kaum musyrikin dengan Madinah, menyulitkan mereka masuki Madinah. وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه dan yang demikian itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan usul Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu. Fa'amil al-muslimuna fihi mubadirin hujum al-kuffar alaihim. Maka kaum muslimin pun ya, kaum muslimin pun mereka melakukan hal ini, bersegera untuk mencegah serangan orang-orang kafir terhadap mereka. Dan Salman Al-Farisi asalnya dari Faris, Persia. Nah, dan beliau seorang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tentu banyak mengetahui tentang kondisi yang ada di sana. Termasuk di antara taktik perang yang diketahui oleh Salman Al-Farisi adalah menggali uh, menggali parit ini. Kata Salman Al-Farisi, "Kunna idza khusirna takhandaqna." Kami dahulu ya, apabila kami dikepung, maka kami buat parit. Kami membuat parit. Nah, maka usul ini diterima oleh Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانت في حفره آيات مفصلة يطول شرحها dan pada masa-masa penggalian parit tersebut banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala namun panjang untuk dijelaskan hal ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya akan kita sebutkan beberapa kejadian penting yang terjadi pada saat Rasulullah alaihi salatu wassalam bersama dengan para sahabat ikut serta dalam menggali parit tersebut. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.